Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu Kita Asyirah Nabawiyah yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah di buku beliau Al-Fusul fi Sirati Rasul. Pasal-pasal di dalam sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi saw. Pada pertemuan telah lewat kita sudah menyelesaikan perang Badar, ya perang Badar Al Kubro. Yang disitu menunjukkan pertemuan Allah Subhanahu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Demikian juga para sahabatnya. Yang panjang lebar itu sampai beberapa pertemuan kita menunjukkan. Karena itu diantara antara perang yang paling terkenal yang dialami oleh kaum muslimin Berikutnya disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala di pasal yang sedikit, faslun Ghuswatu Bani Sulaim. Pasal peperangan Bani Sulaim. Ya, demikian. Ini peperangan yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun nanti disebutkan peperangan ini tidak terjadi. Qala rahimahullah taala tsumma nahadha bi nafsihi al-karimah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berangkat beranjak dengan diri beliau sendiri jadi beliau berangkat sendiri. Jadi beliau mulia Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berangkat sendiri, tidak mengutus pasukan tapi beliau berangkat sendiri. Setelah perang Badar ini, masya Allah. Pada para ini, setelah beliau selesai bisa berarti ayam tujuh hari. Ya setelah selesai perang Badar, pulang ke Madinah beliau lanjutkan dengan peperangan berikutnya. Berangkat lagi beliau tapi kalau kita perhatikan di, di hadis Abdullah bin Abi Aufa, ini beliau mengatakan, "Qasautu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat sahabat, aku berperang dengan Nabi, itu juga perang." Itu yang beliau ikuti bisa dengan Nabi. La naqulu ila jarak. kami tidak makan kecuali jarak. Apa itu? Belalang. Padahal yang berat dan berat dan berat yang dialami, dialami oleh Nabi dan para sahabat. Dan sekarang ini penuh dengan kenikmatan. Ya, penuh dalam jadi keluasan bisa beribadah apapun ya kadang-kadang karena penyakit corona kemudian kita tidak ya mungkin tidak sholat berjamaah suatu kerugian coba mengalami di zaman Nabi Shallallahu Alaihi perang lagi selesai perang lagi maka di sini beliau berangkat lagi ya setelah selesai dari perang Badar tujuh hari bisa bati ayam Beli Gosli Bani Sulaim untuk melakukan peperangan Bani Sulaim. Sebutkan di dalam sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham, termasuk <clears throat> buku yang tebal masalah ini, tapi sayangnya di situ banyak hadis-hadis yang dhaif. Menyebutkan oleh Ibnu Hisham berkata Ibnu dari ulama terkenal ini Muhammad bin Hisham ini dalam hal perang ini imam dalam hal sirah itu termasuk ulama dia. Dia mengatakan Babalagha ma min miyahih Nabi sampai di air dari air air mereka, ini mata air mereka, Bani Sulaim. Airnya Bani Sulaim. Airnya mata airnya Bani Sulaim. Di sana namanya gitu, Bani Uwail, Bani Sulaim, kita kenal dulu ketika di Ya. Jadi dengan nama kakek-kakek mereka. Ini Bani Sulaim. Ketika sampai di mata air mata air mereka, ini mata airnya Bani Sulaim, yuqalu lahu al-Qudru, yang namanya al-Qudru. Faqama alaihi salasrayal. Nabi tinggal di situ selama tiga malam. Bayangkan tiga malam di situ. Setelah perang pulang, perang lagi. Kemudian al Madinah, kemudian beliau pun pulang ke Madinah, walau dia dan tidak terjadi peperangan, tidak terjadi yakni tipu muslihat peperangan tidak ada. Wa al-qudru qurbu Mahat al Sebutkan bahwa qudru ini tadi mata air ini tadi itu dekat dengan tempat namanya al mahat al mahat pada hari ini. Di Madinah itu kan mungkin di situ ada ya, beberapa perjalanan itu nanti mendatangi tempat namanya Mahat gitu. Ya dulu namanya Al-Qudri. ya demikian. Jadi Nabi kemudian berangkat. Setelah selesai perang Badar tujuh hari, beliau pun mendatangi apa? Mendatangi tadi tempat ya mata air Bani Sulaim. Ternyata tidak jadi perang. Kemudian berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala, "Fa makasa salasan Kemudian beliau tinggal di situ tiga hari. Tsumma roja wa lam harban. Kemudian beliau kembali dan tidak terjadi peperangan. Hampir mirip rapatnya dengan tadi eh, rapat Ibnu Ishaq. Demikian juga kalau kita lihat di Zadul Ma'ad hampir mirip ucapannya. Wa Islam ala al-Madinah adalah Nabi menuju untuk mewakili beliau di Madinah karena beliau perang kan sehingga beliau menuju orang di situ siapa Siba bin Urfutoh ini menunjuk sahabat ini untuk mewakili beliau di Madinah. Wakilah sebenarnya mengatakan Ibnu Umi Maktum, yakni Ibnu Umi Maktum. Demikian. Jadi Nabi berikutnya berangkat ke tempat ini ternyata tetapi ternyata tidak terjadi peperangan. <clears throat> Disebutkan di syarah Mawahib ala Dunia oleh Azhar zarqani Innahu sallallahu alaihi wasallam istahlafa siba'an al-ghifari Nabi menuju Siba Subah tadi kita sebutkan tadi Siba bin Urfutoh ini Siba al Ghifari tapi berbeda orangnya adalah sama lil hukum dalam hal hukum wa bni umi maktum dan ibnu umi maktum namanya sebagian mengatakan Amr sebagian mengatakan Abdullah bin umi maktum di sholat untuk masalah sholat. jadi ada untuk masalah hukum ada masalah sholat. ala adatihi fi istilah di sholat. sebagaimana biasa beliau mewakilkan untuk melakukan sholat demikian. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim di Jadul Mahat, ya ketika beliau menyebutkan orang-orang yang menggantikan beliau di waktu ketika beliau berperang ya fasrun di mu'adinihi yakni orang-orang yang ya yang menjadi tukang azan beliau. Di antara yang menjadi tukang azan beliau tadi Amr bin Umi Maktum yang menjadi wakil beliau juga ketika beliau pergi berperang. Adapun beliau ini juga termasuk dari yang ditunjuk Nabi untuk azan. Wa kanu arba'ah. Ya, yang menjadi tukang azan Nabi itu ada empat. Isnani bil Madinah, empat dua orang di Madinah. Siapa itu Bilal bin Rabah? Bilal. Wa huwa awwalu man adana. Jadi pertama kali yang adzan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam untuk Rasul sallallahu Kemudian Amr bin Umi Maktum Al-Qurashi Al-Amiri Al-A'ma yang buta. Sini. Amr atau Abdullah bin Umi Maktum. Ini yang kedua. Itu di Madinah. Ya. Wa di Kuba, di Kuba siapa? Sa'ad al qarab Maula Amr bin Yasir. Ini di Kuba. Wa di Makkah di Makkah Abu Mahduroh. Namanya adalah Aus bin Mughirah. Adapun disebutkan di terjemah biografi Amr bin Umi Maktum ini ya adalah sahabat yang termasuk muhajirin. Hijrah setelah Mus'ab bin Umair. Dan beliau ini mengajar Al-Qur'an. Ya, Abdullah bin Maktum, Amr bin Maktum ini. Ya, dan Nabi SAW menunjuk beliau untuk mengurusi Madinah. Demikian. Ketika Nabi melakukan peperangan. Demikian juga disebutkan bahwa Abdullah bin Umi Maktum ini Beliaulah yang diperintah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendatangi masjid, walaupun beliau buta. Paham? Ketika dia minta izin kepada Nabi untuk tidak melakukan sholat berjamaah, kemudian beliau mengizinkan, kemudian dipanggil lagi. Apa kamu mendengar adzan yang mengatakan iya? Pak Ajib, maka jawablah. Padahal beliau dalam keadaan buta. Paham? Tapi Nabi juga memberikan izin kepada siapa? Kepada sahabat yang lain. Ya. Untuk kemudian Isban bin Malik Beliau buta juga, Nabi izinkan untuk tinggal di rumah. Bagaimana ini? Para ulama menyebutkan karena Abdullah bin Umi Maktum beliau mempunyai badan yang kuat, bahkan mengikuti peperangan. Demikian. Ini paham. Jadi karena dia itu kuat dan bisa berangkat menuju masjid dalam keadaan tidak salah dan sebagainya, maka beliau diberikan perintah oleh Nabi mendatangi sholat berjamaah. Adapun Ibn bin Malik dalam keadaan lemah, sehingga Nabi mengizinkan dia sholat di rumah. Demikian. Sampai di sini, semoga Allah memberikan asyhadu an la